Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pembahasan tiga perkara yang sangat mendasar bagi seorang muslim dan muslimah. Kita telah sampai pada pembahasan atau masuk dalam pembahasan mukadimah yang kedua yaitu tentang salah satu masail tentang tiga perkara. Kita telah sampaikan dua perkara. Masalah yang pertama adalah anna Allah khalaqana wa rasaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man asau dakhala nar. Kemudian beliau jelaskan para poin yang kedua setelah kita diarahkan, dijelaskan tentang tujuan keberadaan kita di dunia dan tentang keberadaan Rasul di tengah-tengah kehidupan kita yang akan memberikan bimbingan kita untuk menempuh satu-satunya jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka beliau tegaskan pada poin yang kedua annallaha la yarda ayusraka ma'hu ahadun fi ibadati la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun lalu Beliau tegaskan pada perkara yang ketiga yang merupakan kelanjutan pula dari poin yang kedua. Apa kata beliau? Anna man ata'a rasulah wa wahhadallaha fala yajuzu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Beliau tegaskan bahwasanya barang siapa yang telah mentaati Rasul, Barang siapa yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah tidak boleh seorang yang telah mentaati Rasul, yang telah mentauhidkan Allah, dia memberikan wala kepada orang-orang yang mereka jelas-jelas memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya dengan terang-terangan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Poin yang ketiga ini merupakan hakikat atau konsekuensi dan kelaziman dari poin yang kedua bahwa orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang mereka hidupnya tegak di atas asas kalimat la ilaha illallah maka kalimat ini mengajarkan kehidupan al walak wal bara la ilaha kemana anda mengarahkan kebencian penolakan dan kemana Anda menetapkan, Anda mencintai, Anda memberikan loyalitas, maka Allah tegaskan kalimat la ilaha illallah, hati seorang muslim harus benar-benar dia tercetak dengan ajaran kalimat la ilaha illallah. Di tengah-tengah kehidupan kita harus ada yang kita tolak, harus ada yang kita jauhi, harus ada yang kita benci, harus ada yang kita tinggalkan, dan harus ada yang kita tetapkan, kita cintai, kita bela. Kehidupan orang yang bertauhid menuntut dia untuk benar-benar mencintai orang-orang yang mereka menegakkan tauhid, mencintai Allah zat yang kita tauhidkan, mencintai kalimat tauhid dan mencintai orang mentauhidkan Allah. Dan wajibnya dia membenci orang yang mereka membenci tauhid memusuhi orang memusuhi tauhid, dan menolak orang yang mereka memusuhi tauhid. Ini sudah merupakan kelaziman dari ucapan kalimat la ilaha illallah. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan tentang kelaziman kalimat ini. Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali iman adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai Islam, Allah Subhanahu wa taala mencintai iman. Allah Subhanahu wa taala mencintai muslimin, muttaqin, mukminin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mereka bertauhid. Maka kita pun wajib mencintai Islam, mencintai iman, mencintai tauhid, mencintai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala membenci syirik. Allah membenci kekafiran. Allah membenci orang musyrik dan orang kafir. Allah membenci kemunafikan dan orang-orang munafik. Allah membenci maksiat dan eh, orang orang uh, yang maksiat. Maka kita pun wajib untuk memiliki kebencian kepada mereka yang menyekutukan Allah, yang mengingkari Allah, yang mereka berdurhaka kepada Allah karena ini merupakan sebuah tuntutan dari orang yang mereka mencintai Allah SWT. Nabi kita mengatakan bahwa kesempurnaan iman kita apabila kita mewujudkan hal yang demikian apa nabi kita katakan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad iman barang siapa yang dia memberikan Allah dia tidak memberikan Allah maka sungguh dia telah sempurna keimanan dia berarti yang menggerakkan kehidupan kita menggerakkan kehidupan orang tersebut adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka perhatikan ayat yang beliau bawakan dalil tentang wajibnya menegakkan al-wala wal bara ini dan inilah perkara di antara yang sangat rapuh dan hampir hancur di tengah-tengah kaum muslimin sehingga tidak tahu tentang siapa kawan siapa lawan tidak tahu bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang mereka membenci Allah dan Rasulnya. Beliau bawakan ayat dalam pembahasan ini, yaitu La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kau datatkan ya Muhammad. Tidak akan kau temukan ya Muhammad. Orang yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan dari akhir. Yuwaduna man hadallah wa rasulah. Mereka bercinta mesra, bercinta kasih dengan orang-orang yang mereka ini memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Para pemirsa rahmati Allah swt ini penegasan Allah dan bagaimana seorang muslim yang mencintai Allah, dia kemudian mencintai orang membenci Allah? Bagaimana seorang muslim yang mereka ini hatinya telah dia baiatkan untuk hanya beribadah kepada Allah, lalu dia mencintai orang yang menyekutukan Allah, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Dan bagaimana seorang muslim dia mencintai orang kafir dan musyrik yang jelas-jelas musuh Allah dan Rasulnya yang mereka ini menolak kalimat la ilaha illallah dan mereka pun membenci kaum muslimin dengan kebencian yang sangat besar. Bukankah Allah yang telah memberitakan kepada kita walan tarba'an kal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak akan pernah meridai kalian wahai kaum muslimin sampai kalian mengikuti milah mereka. Bagaimana kita mencintai orang-orang mereka senantiasa berusaha untuk memerangi kaum muslimin sampai muslimin murtad dari keimanannya. La yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa akan mereka senantiasa akan memerangi kaum muslimin, memerangi kalian wahai kaum muslimin. Tidak akan pernah berhenti memerangi mereka memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Sampai kalian murtad dari agama kalian, seandainya mereka mampu untuk memurtadkan kalian. Maka seorang mukmin yang hatinya benar-benar mereka ini meresap keimanan, tertanam keimanan, maka mereka tidak akan memberikan walaknya kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik karena mereka adalah ada Allah, wa ada Rasul, wa ada mu'minin. Mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh kaum mukminin. Bahkan yang wajib adalah membenci dan memusuhi mereka sebagaimana sikap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang Allah tegaskan dengan kalimat qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim Inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minuna nabil hatta tu'minu billahi wahdah. Allah Subhanahu telah katakan, Sungguh telah ada bagi kalian pada pribadi Nabiullah Ibrahim uswatun hasanah. Ketika Nabiullah Ibrahim bersama dengan semua para nabi yang lainnya menegaskan sikap ucapan yang tegas kepada kaumnya. Inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Kami memusuhi kalian. Kami membenci kalian. Inna bura'a'u minkum. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan kami berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami ingkari perkara kalian semuanya wabada bainana wa bainakumul adawatu wal abadan dan sungguh telah jelas permusuhan antara kami dan kalian dan itu akan berlangsung sepanjang zaman, sepanjang waktu hatta tu'minu billahi wahdah hingga kalian hanya beriman kepada Allah semata. Para pemirsa, inilah perkara penting yang ketiga yang sesungguhnya merupakan kelaziman daripada yang kedua. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita memberikan taufik ilmu dan amal dan memberikan kejayaan pada kaum muslimin dengan kembali kepada agamanya dan tauhid yang merupakan inti ajaran agamanya. Semoga manfaat. wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.